أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وكان خلق كثير يتأسفون في حال الكبر على طجيع موسئ الشباب ويبكون على التفريط فيه Alangkah banyaknya ulama salaf kita yang menyesali masa-masa muda mereka yang terlewatkan begitu saja sia-sia. Mereka menangisi masa muda mereka yang telah habis. mereka semua berangan-angan laitas syababa ya'udu yauman ma. Seandainya masa mudaku itu kembali meskipun sehari saja, aku akan berbuat ini dan aku akan berbuat itu. Tetapi masa muda tidak akan pernah mungkin kembali lagi. Apabila masa-masa semacam ini tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan. Fal yutilil qiyama man wal yukthiris sayajiz. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, maka hendaknya para pemuda memperbanyak berdiri qiyamul lail karena suatu saat dia akan terduduk tidak mampu berdiri. Hendaknya para pemuda memperbanyak puasa sebelum tiba saatnya dia lemah sehingga tidak mungkin bisa berpuasa. Para pemuda hendaknya melihat fi ayyi maqamin huwa. Dia sekarang berada di posisi mana? Masing-masing harus melihat posisinya sendiri. Waman zalla fi syababi falyanzur aina ladzatuha. Barang siapa yang tergelincir sehingga tidak bisa memanfaatkan masa mudanya dengan baik, hendaknya dia perhatikan, dia pelajari di mana kelezatan-kelezatan yang pernah dia rasakan itu. Wa hal baqiya illa hasratuha daimatul lati kullama khatarat lahu ta'allam. Hendaknya dia lihat bukankah yang tersisa saat itu hanyalah penyesalan yang terus-menerus selalu ada dan muncul. Setiap kali muncul dia selalu merasa bersedih. Fasara zikruha ukubatan. Sehingga ketika dia teringat masa mudanya yang terlewatkan begitu saja. Dia bersedih. Dan itu menjadi salah satu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala.